Selamat siang Pak Hendra. Ya siang Bu. Silakan. Ya mungkin kalau kita baca di Kompas Bu ya Mendikbud hari ini kan mengunjungi yang eh, tersangkanya itu. Jawabannya cuma satu Bu. Wah saya sudah puas membunuh orang itu. Itu anak-anak aja bisa berpikir gitu. Itu artinya Bu mungkin pikirannya memang sudah terlalu kotor. Jadi mungkin terlalu banyak nonton netron atau nonton hal-hal yang istilahnya itu memang istilahnya berbau kekerasan Bu dan sekolah sendiri tidak melakukan eh, mungkin ya katakan pendidikan perilaku atau pendidikan lingkungan segala macam itu kurang kuat jadi hanya menanamkan pendidikan pelajaran aja sehingga budi pekerti moral dan moral itu mereka kurang Bu saya rasa itu perlu sekali ditanamkan kepada anak-anak kita karena saya lihat banyak sekali sekarang dengan kemajuan teknologi mereka bisa dengan semaunya kan lihat internet terus kemudian lihat apapun yang mereka ingin lihat Nah itu sangat berbahaya. Nah tentunya pemerintah juga harus ikut campur tangan dalam mengatur regulasi pendidikan ini biar jadi terarah Bu. saya rasa gitu Bu, masih Bu. Terima kasih Pak Hendra. Pak Nur silakan. Iya selamat siang Mbak ya. Iya. Iya kalau ingin saya lihat ini dalam waktu singkat aja udah terjadi kayak begitu-begitu lagi gitu ya Perkelayan per remaja gitu itu sebaiknya itu ada tiga hal minimal itu yang harus diperhatikan satu polisinya lemah nomor satu jelas itu itu aparat kepolisian itu kan harusnya menjaga semuanya itu keamanan dan ketertiban gak cuma sekolah aja di semua bidang itu nomor satu kedua kali yang saya lihat itu gak adanya pendidikan budi pekerti agama lain dengan budi pekerti pendidikan agama ya ada di sekolah oke tapi pendidikan budi pekerti itu khusus mulai sejak anak-anak udah harus diajarkan itu itu sebab dari anak-anak kalau udah tertanam budi pekerti yang baik baik itu nggak bakalan nanti walaupun agama apapun budi pekerti tetap baik gitu ya kan nah terus ketiga sekolah yang tadi berdekatan musuh berbuyutan nah itu nggak bisa salah satu harus dipindahin itu nggak bisa kalau nggak gitu Wal kalau orang PDK waktu itu ada pejabatnya ngomong tidak akan dipindahkan ya mau lah Ya coba aja kalau dia disuruh di situ coba, ya kan? Dia baru merasakan. Kalau di kantornya dekat situ lah minimal itu bisa merasakan. Makanya ini salah satu harus pindahkan. Nggak mungkin kalau di situ bebuyutan dibiarkan terus menerus kayak gitu ya nggak boleh ya kan? Itu minimal kayak begitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur 6339160. Pak Adi, selamat siang silakan. Ya Mbak. Uh, ini Mbak saya orang sebenarnya orang tua dari salah satu alumni di SMA 70. Ya. Jadi kalau menurut saya memang 70 itu tempatnya itu terlalu apa ya terlalu menjadi kalau kita perhatikan itu kan pusat pertokohan tempat lalu lalang semua orang-orang dan kalau menurut cerita anak saya dulu itu eh, mereka itu juga suka jadi sasaran dari sekolah-sekolah lain yang bermuaranya di situ semua gitu jadi kalau menurut saya mungkin langkah-langkah yang bisa diambil itu adalah pertama mungkin SMA 70 dan SMA 6 itu memang perlu dibikin apa ya pendekatan yang lebih intensif kalau memang nggak dipindahkan salah satu atau dilebur gitu ya itu memang mesti ada pendekatan ke arah sana terus kedua eh, memang jangan per, memang guru harus lebih kuat ya lebih kuat dibanding dengan senior jadi kalau kalau kita perhatikan di 70 itu senior kecil terlalu kuat masih dan kalau kita perhatikan yang anak kelas satu kelas itu sangat sangat katakanlah tanda petik takut sama seniornya gitu jadi kalau selama itu nggak bisa diputuskan itu akan akan terus turun temurun itu saya kira demikian terima kasih Pak Adi Pak Sony silakan Pak Halo. ya komentar saya Bu satu kepala sekolahnya diganti ya saya percaya kalau misalnya itu memang sudah terjadi temurun temurun berarti itu sudah di semacam ya dari turun temurun kepala sekolahnya minta kan diganti aja kepala sekolahnya satu yang kedua saya setuju seperti bapak yang tadi mungkin budi pekerti itu perlu dikembangkan ya itu aja Bu terima kasih terima kasih kembali Pak Sony Pak Roy selamat siang selamat siang Bu silakan Ya hal itu terjadi tidak hanya di bidang anak sekolah saja, di hal yang lain juga terjadi seperti itu. Itu akibat dari pihak-pihak tertentu, penegak hukum dan polisi, ya kan? terjadi pembiaran. Jadi di mana-mana terjadi pembiaran. Jadi di mana keluhan masyarakat, itu aparat pemerintah itu tidak peduli. Jadi kesimpulannya itu akibat dari di mana-mana terjadi pembiaran. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Roy. Pak Ali. Siang. Selamat siang silakan. Bapak tadi bilang pembiaran itu mulai dari presiden sampai ke bawah itu sering sekali melakukan pembiaran Nomor dua, menurut saya bapak, bapak tadi ada pelajaran budi sadar fisik. Itu percuma apa kalau nggak ada panutannya? karena ya, panutannya itu koruptor semua. Pejabat-pejabatnya itu sebagian besar korupsi. Jadi anak-anak itu melihat, wah pelajaran budi ini begini. Tapi bapak-bapak itu begitu. Mana bisa, nggak bakalan masuk. Jadi yang nomor satu adalah bersihkan itu semua dulu koruptor itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Hari. Ah, Pak Bernard. Oh, Pak Bernard, oke silakan Pak. Iya, saya tadi ah, merasa pendapat-pendapat itu bagus semua, budi pekerti, pembiaran, dan lain-lain. Mungkin kalau pendapat saya, mungkin dua-dua sekolah itu dipindahkan saja, karena ini kan sudah turun-temurun tidak ada solusi. Jadi kalau pendapat saya pribadi, kedua sekolah itu dijauhkan saja. Mungkin itu salah satu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang terakhir, Pak Sevem, selamat siang Pak Kamarudin. Iya, selamat siang. Saya ya. dari sekarang Pak. Iya, silakan Pak. Eh, kalau menurut saya terjadi fenomena seperti ini sebenarnya ada sumbangan dari berbagai macam kondisi yang terjadi di Indonesia sebenarnya. Dari sisi sosialnya, dari sisi pendidikannya, dari sisi uh, hukumnya. Mungkin saya akan coba melihat dari sisi pendidikan. Ada budi pekerti, ada kalau dalam agama Islam itu ada akhlakul karimah. pelajaran agama di sekolah yang saya tahu itu hanya beberapa jam, hanya dua jam dalam satu pekan Mana bisa itu di, eh, menumbuhkan budi pekerti dan akhlak-akhlak yang baik. Dan mungkin ada yang salah dalam sistem pendidikan kita, salah satunya terlalu menitikberatkan terhadap pendidikan intelektual, sedangkan pendidikan emosionalnya kurang begitu dibina atau kurang begitu dititik beratkan. Kemudian dari sisi hukum, dari sisi ketegasan hukum, ini karena eh, aparat penegak hukum, beda hukum kita pun tidak begitu tegas terhadap eh, seolah-olah kita ada terjadi pembunuhan kalau olah mereka berpikir bahwa wah paling juga kalau nanti saya membunuh teman saya di penjara 5-10 tahun apalagi kalau anak-anak ada pengampunan seperti itu coba kalau ya contohnya kalau diterapkan hukum hukuman mati seperti dalam Islam kalau yang membunuh secara sengaja harus dihukum lagi mungkin mereka akan akan takut dan akan nyeri. Kalau saya membunuh, akan dibunuh lagi kalau tidak sengaja, kecuali juga sengaja dan yang lainnya. Dan dari sisi sosial, masyarakat, juga banyak yang hal-hal kompleks yang sebenarnya harus kita benahi. Ya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Kamarudin, baik. Sudah ingin bergabung, halo Pak Teguh. Ya, selamat sore Pak. Silakan Pak Teguh. Ya, saya juga ikut perhatian anak sekolah pada brutal-brutal. Tapi menurut saya itu ada tiga hal yang perlu dicermati. Pertama, aparat atau keamanan kurang tanggap, kurang kerjasama. Mestinya kalau begitu ada begitu langsung aparat mengajak, ajak masyarakat supaya masyarakat membantu. Keduanya di sekolahan, guru maupun kepala sekolahan kurang tegas. Karena nanti kalau kepala sekolah atau guru tegas mungkin juga kena dampaknya dari orang tuanya tidak terima. Nah keduanya juga mungkin lingkungannya. Mestinya kalau di sekolahan dipertegas murid tidak boleh merokok, murid tidak boleh tawuran. Apabila ketahuan, keluarkan dari sekolahan. Diambil tindakan yang tegas, pasti pada kapok. Kemudian didukung sama hukum. Supaya orang tuanya enggak, ini, enggak, enggak bila Karena kalau kepala sekolah atau ini ngambil tindakan, nanti orang tuanya enggak terima. Itu aja Pak yang perlu digunakan. Terima kasih. Buati. Ya, siang Pak. Iya, saya rasa sih itu dari Eh, gurunya sekolah masing-masing ya Pak ya bagaimana mereka mendidik anaknya karena yang eh, tawuran tuh umumnya kelas eh, sekolah-sekolah yang negeri atau yang menengah ke bawah gitu kalau yang international school yang itunya tinggi itu kayaknya nggak pernah ada ada tawuran jadi dari pihak guru yang harus mendidik anak mereka dengan baik itu aja sih. Halo Pak Haris. Ya Pak Haris ini Pak mengenai tawuran anak-anak pelajar. Halo. Ya silakan Pak Haris. Mestinya itu kita mulai dari dalam diri kita sendiri Pak. Misalnya sekolah-sekolah ya, guru mendidik pada muridnya, memberikan pelajaran agar memahami bagaimana menjaga diri sendiri dan menjaga lingkungan sendiri seandainya kita menjaga diri kita otomatis serangan dari luar tidak akan datang karena kita sudah menyadari hal-hal demikian Dan kita itu input saya jadi mulai dari diri kita sendiri dari sekolah-sekolah sendiri semuanya ya baik itu aja yang saya bisa sampaikan ya. terima kasih Pak Haris kita ke Pak Arudi halo Pak Arudi Ya, selamat siang. Selamat sore, Mas. Ya, silakan Pak Rudi. Ah ini kita komentar kalau mengenai tawuran ini. Saya rasa kita tidak bisa menyalahkan aparat saja. Kita tahu bahwa tenaga jumlah aparat juga terbatas. Dan ini memang sepertinya peran dari pengajar yang kurang tegas juga ini. Peran dari aturan-aturan dinas pendidikan yang kurang tegas. Perlu ya ketegasan regulasi undang-undang yang mengatur kalau anak yang terlibat itu sudah keluarkan saja lah, Agar mereka semua kapok. Begitu aja, Mas. Terima kasih, Pak Rudi. Kita ke Pak Tandi, Halo. Halo Pak Tani Oh salah saya mau tanya yang lain Pak Yang sama Ibu Bulan yang bincang Oh, oh. Sorry Pak Harko Ya begini, ini kan udah, udah berlangsung lama nih, udah puluhan tahun. Sejak saya dari SMP, SMA kan kalau yang tawaran itu kan hanya sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah pemerintah, STM. Itu kan yang dari dulu memang biang. Nah, sekarang perbaikan mutu pendidikan sekolah-sekolah itu bagaimana? Jangan salahkan guru, jangan salahkan polisi, gitu kan. Kalau sekolah-sekolah katolik, seperti sekolah Kristen, katolik, alasar, muslim, swasta, begitu, nggak ada yang tawuran kan. Yang ada dari dulu, dari tahun ke tahun adalah sekolah negeri dan STM. Itu aja. Jadi pemerintah harus buka mata, bukan pengajar. Mutu sekolahnya bagaimana? Ada kegiatan belajar nggak di situ? Kalau nggak ada ya, eh, pelajar juga keluyuran itu. Keluyuran gara kerjaan berantem. Simpel aja. Kalau negara-negara maju itu begitu. Sekolah dikasih kegiatan yang padat. Disediakan sarana, olahraga, segala kan. Kalau sekolahnya aja memble, nggak gurunya nggak datang, ya kan? Nggak ada sarana fasilitas olahraga, ya eh, anak-anaknya yang ngedrat lah, berantem lah. Nggak ada kerjaan di sekolahan. Itu aja. apa sih Terima kasih Pak Harto. Kita ke Pak Wira. Halo Pak Wira. Selamat sore Pak. Ya silakan Pak Wira. Eh, kalau kita membahas tawuran eh, itu sangat kompleks sebenarnya. Tapi kalau kita balik lagi, negara ini negara hukum, tegakkanlah aturan hukum. Jadi semisal tawuran itu membawa dampak yang merugikan orang lain, misal kata mengganggu daripada orang lain. Eh, sahamnya orang lain terganggu, toko-toko bisa pada eh, rusak atau segala macam. Maka saatnya pemerintah menegakkan aturan hukum yang berlaku. Perlakukanlah anak-anak juga sebagai subjek hukum. Jadi mereka punya tanggung jawab atas eh, perbuatannya. Jadi mereka mengerti konsekuensinya. Nah itulah saatnya pemerintah bertindak. Jangan diam aja saling menyalahkan dinas pendidikan dan segala macam. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra saya kira tidak ada cara yang lebih efektif ya Mbak ya. Uh, pihak Polri sepertinya sudah harus berani menetapkan tembak di tempat saja. Tembak mati aja saya kira urusan akan selesai. Termasuk tawaran-tawaran warga. Karena kalau dibiarkan terus ini akan berlanjut terus. Harus tegas saya kira. Tidak ada ham-ham lagi saya kira. Demikian saja. Iya, Pak Enzo, terima kasih untuk komentar Anda. Pak Abdullah, selamat malam. Selamat malam. Silakan Bapak. Mengatasi masalah tawuran di sekolah di Jakarta khususnya. Satpol PP kayaknya layak diterjunkan. Satpol PP tidak hanya ditugaskan untuk masalah penertiban lingkungan, termasuk penertiban eh, apa? Tawuran juga termasuk penertiban. Jadi ya eh, Pak Jokowi ke depan ini harap jadi bahan pertimbangan untuk menerjunkan Satpol PP di setiap sudut rawan keributan. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Abdullah. Saya beralih ke Pak Fed. Selamat malam Pak. Halo. Pak Fed, silakan komentarnya Bapak. Uh, saya kira harus keras ya, jadi pimpinan sekolah juga harus bertanggung jawab itu bahkan disiplin sekolah itu sudah sangat lemah sekarang jadi kalau sekolah-sekolah itu disiplin dan pimpinan sekolah ya bisa menerapkan ini bisa kita bisa diatasi saya kira itu saja dah oke okay. terima kasih Pak Fred dan selamat malam Pak Johan selamat malam silakan Bapak ini aja itu kan semua gaya-gaya preman iya kan preman itu kan maunya pengeroyokan dikumpulin aja semuanya yang ribut itu taruh di lapangan semua locutin senjatanya suruh adu siapa yang kuat siapa yang menang ya kan selesai terima kasih terima kasih Pak Johan Pak Herman selamat malam ya uh, kalau komentar saya sih gini Bu eh, itu anak-anak yang tawuran Pak orang itu-itu aja ya jadi ditangkepin aja botakin sikat yang listrik gitu jangan digebukin biarin aja beri mereka malu gitu jadi ini masalah gengsi sana sekolah tuh anak SMA tuh gengsi tinggi gitu loh nah itu dan pengaruh yang besar juga dari keluarga sebenarnya bukan bukan sekolah keluarga pengaruh penting ya jadi itu mesti beresin dan anak itu mesti tingkat tegas kalau memang kalau iya. memang bermasalah harus di nggak usah naikin aja gitu sampai dia nggak sekolah mana-mana gitu aja bu terima kasih terima kasih kembali Pak Herman